Alhamdulillahirabbil Kita telah mendengar bersama penyampaian dari beliau Syekh Badar bin Muhammad al anazi Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi dapat memberikan Tuhan di dalam memahami Islam sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dengan berakhirnya penyampaian dari beliau, maka berakhir pula kegiatan pengajian akbar di Masjid Agung Wates Kulon Progo malam ini malam Kamis tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2015. Panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang kami hormati Bapak Bupati Kulon Progo, Demikian juga Bapak Wakil Bupati, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Kulon Progo, seluruh jajaran Polres dan Kodim Kulon Progo, serta seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amal kebaikan ini untuk memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Kita tutup kegiatan pengajian akbar ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.